سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai. حتى zurtumul المقابر Sampai kamu masuk ke dalam kubur. كلا سوف تعلمون Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, لترون الجحيم niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. ثم لترونها عين اليقين Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan.